Makalah ini berjudul Aqidah Wahabi bukan Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal jamaah atau disebut juga as-salafiyah yang salafiyah itu berakidah ahlu sunnah wal jamaah siap untuk menerima kritikan karena siapa saja yang disebut sebagai sunni atau salafi adalah seorang yang tidak maksum sebagaimana yang telah kita terangkan. Bisa saja bersalah. Wa kullu bani Adam khatta wa khairul wa bun. Setiap manusia itu bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah yang bertaubat. sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan merupakan sikap seorang salafi yang selalu menjadi rujukan utamanya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan bimbingan dan pemahaman para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat para tabi'in atba'u tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah seperti Abu Hanifah Malik bin Anas Al-Syafi'i Ahmad bin Hanbal Abdullah bin Mubarak Sufyan Ibn Sa'id bin Masruq Al-Tawri Sufyan Ibn Uyainah dan yang lainnya dari imam-imam ahli sunnah itulah rujukan utama mereka dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam berislam baik dalam permasalahan akidah demikian pula dalam permasalahan yang lainnya masalah fikih muamalah akhlak dan yang lainnya Oleh karena itu, mereka menisbatkan keyakinan mereka dan pemahaman Islam mereka kepada salaf. Dari situlah disebut salafiyah. Dan seorang menisbatkan kepada salaf disebut salafi. Dan disebut pula sunni. Maka oleh karena itu apabila ada kekeliruan sampaikan secara ilmiah berdasarkan dalil dari kitab Allah dari sunnah dengan pemahaman salaf silakan kritikan terbuka kapan saja di mana saja siap untuk menerima nasihat itulah prinsip salafiyah Namun yang menjadi masalah ketika munculnya para pengkritik dan para pembantah as-salafiyah itu mereka membantah dengan cara menuduh tanpa bukti membuat kedustaan dengan mengatasnamakan salafiyah atau ulama salaf atau memotong-motong memenggal-menggal sebuah ucapan yang semestinya disebut secara sempurna sehingga dimaknai berbeda dengan hakikatnya ini yang menjadi permasalahan Sehingga muncullah berbagai macam tudingan dan kedustaan. Lalu kemudian disangka bahwa itu adalah akidah salafiyah yang mereka sebut dengan sebutan wahabi. Dan ini yang nampak dari salah satu makalah ini makalah yang membantah salafiyah dengan mengatakan bahwa akidah wahabi bukan akidah ahlus sunnati wal jamaah cukup kita mengatakan pada mereka fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin hendaknya kalian mendatangkan bukti burhan bukan ad-da'wah hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ad-da'awa ma lam tuqam 'alaiha bayyinat fa abna'uha ad'iya. Tuduhan yang tidak berdasarkan bukti maka orang yang melakukannya hanya sekedar menuduh. Namun tidak ada bukti otentik, bukti ilmiah. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga kalau dikatakan akidah wahabi bukan akidah ahlus sunnah jamaah, buktikan. Buktikan bahwa itu bukan dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan di sini dia menyebutkan sebagian dari tuduhan-tuduhan tersebut yang insya Allah Ta'ala semoga ada waktu untuk menjawabnya. Pada mukaddimah yang ditulis dalam risalah ini dia mengatakan risalah singkat ini saya beri judul Aqidah Wahabi bukan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hamba tulis untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di berbagai negeri Islam. Karena ada upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan riba Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Maka orang-orang kafir mereka bersatu dengan mengikuti arahan syaitan laknatillah untuk menghancurkan Islam dengan seribu satu cara lalu kemudian dia melanjutkan dan memulai masuk pada inti pembahasan apa yang disebutkan pada mukaddimah ini memang benar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walan anka al yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum kaum Yahudi dan Nasara tidak akan riba hingga kalian mengikuti agama mereka memang benar sekali hak ayat ini hak bahwa Yahudi dan Nasara mereka tidak akan riba dan tidak akan berhenti hingga mereka berusaha menjadikan kaum muslimin sama seperti mereka mengikuti ajaran Yahud atau Nasara oleh karena itu melalui gerakan-gerakan mereka dari gerakan tamsir melalui misi para misionaris yang menyebarkan ajaran-ajaran Nasraniyah kekristenan di tengah-tengah kaum muslimin yang jahil, yang awam dengan mengiming-imingi mereka harta dan yang semisalnya Demikian pula Yahud. Dengan gerakan-gerakan mereka. Di berbagai belahan dunia ini. Menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya. Baik melalui para orientalis orang-orang kafir barat atau mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin yang mengambil pemikiran-pemikiran dari para orientalis tersebut. Mereka mentransfer pemikiran itu, mereka masukkan ke dalam otak-otak mereka, lalu disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian keyakinan tersebut dipegang oleh sebagian orang-orang yang bodoh melalui mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimi dari kaum liberal menyebarkan itu di tengah-tengah kaum Muslimi yang akhirnya di antara kaum Muslimi mulai ada yang mengikuti cara-cara beribadahnya Yahudi dan Nasara. Kita meyakini Yahudi dan Nasara itu kufar. Namun muncul model Islam yang bukan dari Islam. Namun mengatasnamakan Islam. Yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasor, mereka bukan orang-orang kafir. Mereka juga saudara kita. Dalam berislam tidak boleh ekstrim. Kita sekarang ini membutuhkan Islam yang dipadu dengan budaya. Islam yang damai. Islam Nusantara. Islam Nu Santara. Gimana itu Islam Nusantara? Ya. Boleh. Sebagian kaum muslimin untuk datang ke gereja memeriahkan acara-acara mereka. Boleh salah seorang ustadz dari Islam berceramah berpidato di gereja memeriahkan acara di gereja bersolawat di gereja sambil menabuh genderang bermain musik boleh mengucapkan selamat kepada perayaan orang-orang kafir mengucapkan selamat Natal kepada mereka dan yang semisalnya. Seharusnya hal-hal yang seperti ini yang harus diperingatkan kepada mereka-mereka yang menyuarakan Islam Nusantara dengan cara merobohkan dan menghancurkan prinsip-prinsip Islam. Akhirnya mereka mengikuti cara-cara Nasara. Sehingga mereka memunculkan sebuah fikih. Fikih plural. Fikih yang bisa diamalkan oleh Siapa saja, bukan hanya muslim. Tapi juga fikih itu bisa diamalkan oleh Nasara, oleh Hindu, oleh Buddha. Subhanallah. Fikih model apa lagi ini? Apakah ini dari Islam? Adapun yang mereka sebut sebagai Wahabiyah, yang itu adalah salafiyah berlepas diri dari Yahudi dan Nasara. Bahkan mereka senantiasa memperingatkan hati-hati dari jalan Yahudi, hati-hati dari ajaran kaum Nasara. Hati-hati dari mereka. Sampai dalam urusan mengucapkan selamat Natal saya nggak boleh. Haram hukumnya. Itu kan sikap yang tegas. Yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antara penafsiran disebutkan oleh para ulama, وَالَّذِينَ la يَشْهَدُونَ zur." Kaum muminin adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan kedustaan. Di antara penafsiran disebutkan oleh para ulama, yaitu mereka yang tidak mempersaksikan atau turut mengucapkan perayaan-perayaan hari raya mereka. Nasara, Yahud, dan yang semisalnya. Tidak diperbolehkan. Karena itu adalah merupakan perayaan yang batil. Tidak boleh mempersaksikan sesuatu yang batil. Mengucapkan perayaan berarti apa? mendukung mempersaksikan akan kebenaran yang mereka lakukan dan kita berlepas diri sehingga mengharamkan kepada kaum muslimin mengucapkan Natal kepada mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasara itu bukan ajaran Wahabiyah menurut anggapan mereka bahwa itu dari Muhammad Nabi Wahab saja. Telah terdahulu para ulama ussalaf. Mereka terangkan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Bukan ajaran yang mereka sebut wahabi ya bukan. Itulah Islam. Kecuali kalau yang dimaksud Wahabi adalah Islam yang sahih, iya. Itulah Salafiyah. Kemudian pada bab yang kedua dia menyebutkan tentang ciri khas ulama dan ulama Wahabi. Jadi kalau ingin mengidentifikasi ini Wahabi, ini ulama Wahabi. Nah, ini ciri-cirinya. Di sini dia menyebutkan ada 10 poin untuk eh, mengidentifikasi ulama Wahabi. Yang pertama, kata kunci dan tema sentral dari fatwa para ulama Wahabi Salafi berkisar pada empat hal. Kata kunci dan tema utama dari fatwa para ulama Wahabi itu selalu berkisar antara empat hal ini. Yang pertama bid'ah. Yang kedua syirik. Yang ketiga kufur. Yang keempat syiah rafidah. Kepada kelompok Islam atau muslim lain yang tidak searah dengan mereka. Kita akan sering menemukan salah satu dari empat kata itu dalam setiap fatwa mereka. Masya Allah. Kalau yang dimaksud seringnya menyebut kata bid'ah. Karena untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah. Bukan sesuatu yang terlarang, bahkan dianjurkan. Begitu seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata bid'ah. Apakah Rasulullah Wahabi? Atau Muhammad bin Abdul Wahab pengikut Rasulullah? صلى الله عليه وسلم Dalam banyak khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim beliau sering mengatakan fa inna فإن خير الكلام كلام الله hadi الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور fa inna kull محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dalam riwayat An-Nasai ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan itu dan seringkali beliau memperingatkan kepada para sahabatnya dalam hadis al ibad bin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Tatkala itu Al Ibad Nusari mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat wajilat min hal qulub wa min hal uyun yang menggetarkan hati-hati kami dan menyebabkan kami berlinang air mata. Lalu kami mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Wahai Rasulullah, ini seperti nasihat yang disampaikan oleh seorang yang akan berpisah dengan para sahabatnya. Berikan wasiat kepada kami. Seorang kalau menyampaikan sebuah wasiat, sebuah nasihat yang itu ibaratnya seperti nasihat akhir setelah itu dia akan berpisah dengan para sahabatnya. Biasanya apa yang dia sampaikan? Tentu poin-poin yang terpenting yang disampaikan, iya kan? Yang terpenting yang disampaikan. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Alaihissalam setelah wasiat mewasiatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat taat kepada pemerintah, Lalu mewasiatkan mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidun. Gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir wasiatnya beliau mengatakan, Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini wasiat terakhir. yakni seperti wasiat yang akan disampaikan oleh seorang akan berpisah dari saudara-saudaranya, dari para sahabatnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati perkara bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Tidak ada tambahan dari beliau. Beliau tidak mengatakan kecuali bid'ah ini itu hasanah loh, hati-hati loh. Kecuali yang ini itu hasanah. Jangan dibilang sesat. Nah, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah di dalam agama adalah kesesatan. Mungkin ada lagi yang mengatakan, wah itu ustaz itu nambah-nambah. hanya mengatakan kullu bid'atin dalalah. Kok ditambah dalam terjemahannya setiap bid'ah dalam agama. Tidak ada penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap bid'ah dalam agama. Rasulullah hanya mengatakan setiap bid'ah sesat. Berarti naik pesawat bid'ah. Berarti sesat. Maunya diarahkan sana. Ini orang tolong belajar lagi lah. Belajar ilmu usul lagi lah ungkapan-ungkapan yang disebutkan dalam bahasa syariat. Kalau dalam ilmu usul itu ada yang kita kenal dengan al-haqiqah, al-haqiqatul lugawiyah al-haqiqatul urfiyah, wal haqiqatul syariah. Jadi ada hakikat ungkapan secara bahasa, ada hakikat ungkapan secara kebiasaan ada hakikat uncap, ungkapan secara istilah syar'i. Ini semua harus dibedakan. Oleh karena itu, kalau dalam pembahasan fikih atau yang lainnya, ketika membahas sebuah istilah, seringkali disebut dua istilah, dua definisi. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah syar'i. Salat Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salat. tegakkanlah salat. Apa makna salat? Kalau dikembalikan secara bahasa di antara makna salat ada adalah doa. Sudah betul. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ame sudah salat. Saya sudah sholat. Benar gak? Secara bahasa iya, tapi secara istilah tidak. Karena sholat secara istilah itu apa? Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dengan rukun-rukun yang telah tentukan. Nah, itu sholat. Berbicara tentang puasa ada pembahasan, ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah syar'i. Pengertian secara bahasa, seorang menahan diri dari apa saja, dia soim. Itu som. Som itu imsak, menahan diri. Saat ini saya tidak pengen minum misalnya. Saya tidak mau minum selama misi kajian misalnya. Saya minum juga nanti, insya Allah. Misalnya, saya tidak pengen minum. Itu namanya puasa sejarah bahasa. Maryam alaihissalam berpuasa. Puasanya apa? Tidak akan berbicara dengan manusia. Ini tulir rahmani sauman falan ukallimal yawmah insya. Aku bernazar hari ini untuk berpuasa. Apa puasanya? Saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Oleh karena itu ketika mereka menanyakan Maryam alaihissalam, ini dari mana anak ini? Kamu itu orang baik-baik loh. Orang tua mau orang baik-baik. Dari mana anak ini? Maryam enggak. enggak berbicara, bernada. Dia tunjuk anaknya. Anaknya Isa alaihissalam yang berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bulan Ramadan Kamu sudah puasa? Sudah. Puasa apa? Ya saya tidak menyakiti orang hari ini. Berarti saya sudah puasa, menahan diri. Bukan itu yang dimaksud. Tapi puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu. Makan, minum, tidak boleh. Mendatangi keluarga, mulai dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Begitu pula kita membahas tentang masalah bid'ah. Bid'ah ada definisi secara bahasa ada definisi secara istilah syar'i. Kalau secara bahasa ya segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itulah bid'ah. Mobil bid'ah, sepeda bid'ah, motor, pesawat dan yang lainnya, kereta api bid'ah semuanya. Nah, tapi bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, nah ini ada pembahasan tersendiri. Ada definisi sendiri. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bid'atin, beliau sebagai pembawa syariat. Setiap bid'ah, beliau yang membawa syariat ini. Sehingga bahasa beliau adalah bahasa dengan menggunakan istilah syar'i. Itu bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bid'ah maksudnya bid'ah di dalam agama. Bahasa beliau adalah bahasa yang berkaitan dengan ibadah, agama. Sehingga beliau mengatakan setiap bid'ah itu sesat, yakni bid'ah perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama ini yang kemudian muncul setelahnya itulah yang disebut oleh Rasul balalah sesat ini ma'asyar jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut bid'ah bahkan dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari seorang hamba yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah. itu bukan ucapan wahabi yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kecuali kalian kalian mengatakan Rasulullah itu terpengaruh pemikiran wahabi lain lagi masalahnya. Di mana hidupnya Muhammad bin Wahab dan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh. 12 abad setelahnya. Syirik, wah oh, ini juga syirik. Katanya sering kali dalam fatwa-fatwa para ulama'nya itu menyebut kata syirik. Gak usah jauh-jauh. al quran Karim banyak menyebut kata syirik. Dan peringatan dari bahaya kesyirikan. Al-Quran Wahabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan perbuatan syirik. Ayat yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran yang berisi perintah adalah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum allakum tattaqun. Dan sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam al quran Al Karim perintah untuk beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa qadha rabbuka alla ta'buduh illa iyyah wa bil walidain ihsana. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya al-jannah dan tempatnya adalah neraka. La in asyrakta la ihbatan 'amaluk wa la takunanna al khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang merugi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapuskan semua apa yang mereka amalkan. Larangan di dalam Islam yang paling besar, yang paling tegas di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wajar kalau sering disebut Wajar. Karena itu adalah dakwah tauhid. Itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Semenjak zaman rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai kepada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ucapan saya ini pun dikritik. Nah, itu dia mengatakan Rasul pertama Nuh. Berarti Adam nggak dimasukkan. Adam itu alaihissalam seorang nabi. Abul Bashar. Bukan seorang Rasul. Loh dari mana? Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan dalam hadis syafa'ah. Loh di mana itu? Ya, makanya baca kitab-kitab hadis. Baca Sahihul Bukhari, baca Sahihul Muslim. Ini adalah hadis yang masyhur. Semuanya mengajak kepada tauhidullah dan menjauhi kesyirikan. Semuanya memerintahkan. Apakah para nabi dan rasul seluruhnya Wahabi? Wahabiyun? Karena mereka menjadikan sebagai inti dakwah mereka mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Nabiullah Ibrahim, Abu Tauhid, Khalilullah alaihi salatu wassalam. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh merupakan contoh teladan yang baik pada Ibrahim dan yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim Wahabi Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa id qala luqman li wa huwa ya'idhuhu ya bunayya apa la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim larangan pertama Luqman Al-Hakim ketika dia menasihati anaknya, "Hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah." Subhanahu wa taala. Itu adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim Wahabi. Subhanallah. Ini identifikasi yang batil. Kufur, sering menyebutkan lafaz kufur. Dalam Al-Quran berapa banyak lafaz kufur yang menunjukkan bahayanya kekufuran. Kalau seringkali disebut sesuatu itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Yang semestinya selalu untuk diulang-ulangi. Hati-hati dari kekufuran, hati-hati dari kesyirikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am tunzirhum la Sebut orang-orang kafir. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم disebut lagi orang-orang kafir إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا disebut lagi orang-orang kafir itu baru di surah Al-Baqarah Berapa banyak ayat yang menyebutkan tentang kufuran. Jadi ini identifikasi yang batil. Yang keempat, sering menyebut tentang syiar rafidah kepada kelompok Islam atau muslim yang tidak sara dengan mereka. Ini juga kedustaan, kebohongan. seseorang itu disifatkan sesuai kondisinya. Kalau dia awam, kita mengatakan awam. Jangan dikatakan syiah rafidah. Keterlaluan itu. Kalau ada seorang yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha lalu menghalalkan nikah mut'ah, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Abu Bakar As-Siddiq, menghina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, atau mengatakan semua para sahabat murtad kecuali segelintir para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syiar Rafidah ini. Ini syiar Rafidah. pun yang tidak demikian, Sehingga ketika menyebut syiar Rafidah, ya karena memang mereka bagian dari syiar Rafidah. Kalau tidak, tidak mungkin kita mengatakan mereka Syiah. Tidak mungkin. Kalau sekedar menyebut nama Syiah Rafidah kemudian menjadi Wahabi, ya berarti Imam Syafi'i Wahabi. Imam Syafi'i Wahabi. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Lam ara ahadan agdzaba fi da'wa wa la ashhadu bizur min ar-Rafidah." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berani bohong dan paling berani mempersaksikan kepalsuan dari Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Ini perkataan Imam Hah? Imam Syafi'i. Antum pengikut Imam Syafi'i enggak? Hah? Naam, saya pengikut Imam Syafi'i. Madhab saya Syafi'i. Madhab saya Syafi'i. Jadi salafi itu syafi'i. Saya belajar madhab syafi'i. Dan saya mengajarkan madhab syafi'i. Di pondok pesantren, saya mengajarkan madhab imam syafi'i. Belugul Maram, siapa yang tulis? Ibn Hajar Asqalani. Apa madhabnya? Syafi'i. Al-Arba'in Nawawiyah. Nawawi. Apa madhabnya? Syafi'i. An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah. Abu Syuja', matan Abi Syuja', matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ini matan yang diajarkan di kalangan para penganut madhab al-imam syafi'i. Saya mengajarkan itu juga. Syafi'iul madhab. Tapi yang harus difahami bahwa para ulama yang bermadhab Imam Syafi'i tidak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala salah seorang di antara ulama bermadhab Imam Syafi'i ketika ada satu permasalahan yang beliau melihat Imam Syafi'i menyelisihi dalil kata beliau Asy-Syafi'i kabirun fina wal haqqu akbaru minhu Syafi'i orang yang besar di tengah-tengah kami akan tetapi kebenaran lebih besar daripada Imam Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya, para pengikut madhabnya untuk taklid buta kepadanya. Tidak pernah sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, Idza sahhal fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku. Jadi poin yang pertama ini adalah poin yang batil, tidak benar sama sekali. Seringnya disebut bid'ah, syirik kufur karena memang ini berbahaya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memperingatkan tentang Syiah Rafidah diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, dalam memberi fatwa, tokoh utama ulama Wahabi Salafi akan langsung beristiad sendiri dengan mengutip ayat dan hadis yang mendukung atau kalau mengutip fatwa ulama mereka akan cenderung mengutip fatwa dari Ibn Taimiyah atau Ibn Qayyim Selanjutnya mereka akan membuat fatwa sendiri yang kemudian akan menjadi dalil para pengikut Wahabi. Dengan kata lain, pengikut Wahabi hanya mau bertaklid buta pada ulama Wahabi. Ini kedustaan yang berikutnya. Bahwa tokoh ulama Wahabi Salafi akan berikhtiar sendiri. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ahmad bin Hanbal itu siapa ya? Ada hubungan dengan Imam Syafi'i? Hah? Apanya? Gurunya. Maksudnya yang guru siapa? Oh, Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad sebagai murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Muridnya Imam Syafi'i beliau memuji-muji al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, beliau yang memperingatkan kepada kaum muslimin mengatakan la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqaka. Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada pendahulumu dari imam sebelumnya. Dan itu prinsip. Prinsipnya para ulama sunnah, ulama salafiyah. Di setiap zaman. Sehingga ketika ada satu permasalahan, selalu yang pertama dilihat ada dalilnya nggak dalam Al-Quran Al Karim. Ada dalilnya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dari para ulama salaf yang memahami Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Ada ucapan mereka dari para ulama salaf. Begitu cara mereka menilai satu permasalahan. Cuman memang kadang-kadang kalau yang namanya fatwa seperti fatwa Lajnah Daimah atau fatwa Kibarul Ulama dan yang semisalnya namanya fatwa kadang-kadang tidak disebut dalil Terkadang tidak disebutkan dalil. Makanya para ulama itu mereka membedakan. Ada namanya fatwa, ada namanya buhut. Ada fatwa, ada pembahasan ilmiah. Nah kalau pembahasan ilmiah ini itu diterangkan secara detail. Kalau ada perselisihan disebutkan terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi sekian pendapat lalu disebutkan masing-masing dalilnya lalu kemudian Dilihat mana yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran. Para ulama mengeluarkan majalah majalah tulbuhus. Itu berisi penjelasan-penjelasan ilmiah secara detail. Adapun fatwa ringkas. Ya. Kadang-kadang ya namanya awam muslimin. Ya, untuk mem membaca sebuah pembahasan yang lengkap itu kadang-kadang kurang bisa memahami juga tidak punya semangat untuk membaca tidak seperti para penuntut ilmu sehingga jawabannya ringkas kadang-kadang ada yang tidak mau repot datang kepada syekh syekh apa hukumnya ini boleh apa tidak hanya ingin mendapatkan jawaban boleh atau tidak nggak usah sebut dalil sudah kalau Syekh mengatakan boleh, sudah selesai, sudah pergi dia. Kayak orang-orang Arabi, orang Badu, itu tidak mau repot. Dengar dalil tidak mau. Tanya kepada Syekh, Syekh apa hukumnya? Haram. Haram. Tidak boleh. Sudah pergi dia. Nah. Lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang wajib. Maka dijelaskan sholat lima waktu. Kata dia, hal-hal yang ghairu, ada yang lain lagi? Tidak ada kecuali buat Yang sunnah. Lalu dijelaskan lagi tentang puasa. Dijelaskan lagi tentang zakat. Dia selalu bertanya, ada lagi yang lain yang wajib? Oh, tidak ada. Kecuali kalau kamu ingin mengamalkan yang sunnah dia pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengatakan wallah la azidu ala wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dari apa yang disebutkan dan saya tidak akan mengurangi. Saya tidak menambah, yakni tidak mengamalkan sunnah, tidak juga mengurangi yang wajib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aflahar rajul in sadaqah. Sungguh dia beruntung apabila dia jujur. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Man arada yanzura ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hada." Siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli jannah, lihat orang ini. Istiqomahnya dia untuk menjaga kewajiban. Tapi dia komitmen tidak meninggalkan kewajiban sama sekali. Itu Arabi. Tidak mau repot. Maka dikeluarkan fatwa-fatwa yang kadang-kadang memang tidak berisi dalil, tapi itu sebuah kesimpulan istimbab dari dalil-dalil Al-Quran Karim dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara para ulama sunnah dalam beristihad. Jadi bukan beristihad sendiri, memahami sendiri, indah. Itu bukan prinsip ahli sunnah. Bukan prinsip salafiyah. Kalau mengutip fatwa ulama, kata dia, mereka akan cenderung mengutip fatwa dari Ibn Taimiyah atau Ibn Qayyim. Subhanallah. Hada buhtanun azim. Hada buhtanun azim. Kedustaan yang nyata ini. Kita menukil sekian banyak dari para ulama salaf dalam berbagai permasalahan. Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim bahagian dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau kadang-kadang dikutip karena memang beliau membahas pembahasan tersebut hal yang wajar seperti dikutipnya pendapat para ulama yang lain ketika mereka membahas permasalahan itu sehingga kalau dikatakan pengikut Wahabi hanya mau bertaklid buta pada ulama Wahabi, oh tidak salah. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Tidak Ibn Taimiyah, tidak Ibn Qayyim, tidak pula Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala. Tidak satu pun dari mereka yang menganjurkan para pengikutnya untuk taklid buta. Taklid tanpa melihat kepada dalil. Tidak satu pun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yad'aha li qawli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin bahwa tidak halal bagi siapapun apabila telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia. Itu nasihat beliau. Dan itu nasihat seluruh para imam. Qala Abu Hanifah al imam la yanbaghi liman lahu Islam akhdan bi aqwali hatta turada ala al-kitab wal hadith al-murtada. wa Malik al-Hijrah Imam dar qala wa qad ashara nahw al-hijrah kullu نحو الهجرة كل qabuli wa minhu mardudun siwa ar سوى wa Syafi'i qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima رويتمه رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أسل ذاك فاكتبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم Ini perkataan empat imam madhab yang dikumpulkan dalam bait-bait syair. Abu Hanifah mengatakan la yang bagi liman lahu Islam. Tidak sepantasnya bagi seorang yang berislam untuk mengambil ucapanku tanpa dia mencocokkannya dengan Alkitab was Sunnah. Al Imam Malik sambil mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan tolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Al Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian melihat ucapanku menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lemparkan ucapanku itu ke dinding dan ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Imam Ahmad mengatakan jangan kalian menulis apa yang aku ucapkan namun tulislah apa yang aku jadikan sebagai dalil Perhatikan ini adalah ucapan para pembimbing daripada imam mazhab yang empat itu. Ini untuk membantah orang-orang yang ta'asub, yang taklid buta dan orang-orang yang berinsaf dalam beragama mereka mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai tengku, ini adalah madhabus salaf. Inilah aqidah salafiyah. Bukan dari Ibnu Taimiyah, bukan dari Ibnu Qayyim, Yang ketiga, tokoh atau ulama Wahabi, ulama Wahabi Salafi level kedua. Yang mana level pertamanya? Tidak disebut level pertamanya. Level kedua ke bawah akan cenderung menjadikan fatwa tokoh salafi level pertama. Maksudnya dijelaskan dulu mana level pertama, mana level kedua. Biar jelas, wahai tengku, sebagai salah satu rujukan utama. Atau kalau tidak akan memberi fatwa yang segaris dengan ulama Wahabi level pertama. Tidak jelas mana level-level ini dan berapa level ulama Salafi itu. Tidak jelas. Mau tahu level yang pertama dalam akidah Salafiyah? Level pertama wahai tengku Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu level tingkat paling pertama dan paling utama. Level kedua, pemahaman salaf. Para sahabat, radhiyallahu ta'ala. Level ketiga, tabi'in. Level keempat, tabi'ut tabi'in. Level kelima, para imam. Dari imam-imam, ahli sunnah Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Sufyan Al-Thawri, Ibn Al-Mubarak, al Ibn bin Sa'd dan yang lainnya. Level ke-6. Siapa lagi ya level ke-6? Ini kalau mau dibuat level-levelnya. Nah. Level ke-6 ya banyak. Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi, Abul Ma'al al banyak. Dan seterusnya dan seterusnya sampai sekarang. Yang kita kenal dari para ulama ahli sunnah wal jamaah Al-Albani Ibnu Baz من عثيمين مقبل بن هادي الوادعي أحمد بن يحيى النجمي زيد المدخلي أحمد شاكر عبد Yahya يحيى المعلمي dan banyak lagi yang lain. Siapa saja dari mereka diambil ilmunya, yang salah ditinggalkan. Yang salah ditinggalkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dalam permasalahan haji haji tamattu beliau melihat sebagian kaum muslimin lebih condong kepada pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sehingga beliau mengatakan urakum satahlikun aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar saya menyangka kalian akan binasa saya mengatakan bersabda Rasulullah Kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Ini Abu Bakar saja dan Umar. Kalau menyelisih apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan ucapan Rasulullah alaihi salatu Jadi itulah level. Jadi kita ingin mengajari tenggu ini. Gimana cara mengetahui level-level ulama Wahabi paling utama itu Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita sampai pada poin yang ketiga ini. Kita istirahat sejenak. InsyaAllah beberapa menit saya lanjutkan.